النار Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat kali ini kita masih Allah berikan kemudahan, diberikan nikmat taufik dan Allah masih memudahkan langkah kita, hati kita untuk berkumpul bersama dalam rangka mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu talabul ilmi. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab 25 tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai di hadis yang ke keempat ya. 146. 146. Fatimah sudah. E, murojaah di hadis yang pertama tentang eh, jenis roti yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum ya, khubzus syair, roti gandum. Dan ingat syair itu adalah roti yang paling biasa. Kualitasnya yang paling biasa. Itu pun keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan dalam dua hari berturut-turut. Berarti kalau sehari dimakan, maka besoknya kada makan lagi. Berarti menunjukkan bahwasanya roti tersebut kada banyak sehingga kada kawa disimpan ya, sedikit. Jadi sehari isuknya kada kawa, kemudian hari berikutnya pulang misalnya ada roti, isuknya kada kawa. Itu menunjukkan bahwasanya rotinya sedikit. Jadi roti dengan kualitas yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dan keluarganya tidak pernah dua hari berturut-turut makan roti tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya itu juga sama isinya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair Kata sahabat Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menghabiskan beberapa malam bersama keluarga beliau dalam keadaan lapar. Ini bukan cuma dua hari, tapi beberapa malam dalam keadaan lapar. Mereka tidak memiliki makan malam dan kebanyakan roti yang mereka makan adalah roti syair tadi. Itu pun juga roti yang jenisnya yang paling biasa. Jadi Nabi bersama keluarganya biasa menghabiskan malam-malam dalam keadaan lapar. Makanya kalau punya roti itu kada sampai hari yang kedua menunjukkan sedikit. Kemudian rotinya pun jenis yang paling yang paling biasa. Ini Rasul bersama keluarga beliau ya. Dan dalam kondisi seperti ini tidak menyebabkan keluarga beliau itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan pada keluarga beliau, istri-istri beliau adalah ahli ibadah dan juga tidak mencegah istri-istri beliau untuk bersedekah sekalipun sedikit. Kan kita sebutkan riwayat bahwasanya Aisyah pernah didatangi oleh seorang ibu dan dia mempunyai dua orang anak perempuan. Kemudian ketika ibu ini datang ke rumah Aisyah, dia ingin meminta makanan. Yang ada bersama Aisyah cuma satu kurma, sebuting aja kurma. Kemudian dikasihkan kepada ibu tadi. Kemudian ibu tadi membelah dua, dibagikan kepada dua anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun sedikit maka tidak menghalangi seseorang untuk bersedekah. Cuma sedikit yang bisa maka bisa disedekahkan ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang ke-4 nomor 146. <clears throat> Kita baca. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Dinarin qala haddatsana Abu Hazim an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhuma annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya ya'nil huwara Faqala sahlun ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqiyya hatta Allah ta'ala faqila lah hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kanat lana manakhil qila kaifa kuntum tasna'una bisy'air qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma nu'jinuhu Kata Imam Tirmidzi mengatakan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia berkata Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Hazim. Abu Hazim kunyah seorang tabi'in, nama asli beliau Salamah bin Dinar. Abu Hazim, nama asli beliau Salamah bin Dinar. Jadi selama itu nama laki-laki ya bagi orang Arab. Salamah nama laki-laki. Kalau di Banjar nama perempuan. Karena diakhiri tak marbutoh. Salamatun, salamah. Karimatun, karimah. Ya. Tapi itu nama laki-laki kalau salamah di sini. Salamah bin Dinar dan beliau adalah Syekhul Madinah. Ya, Syekh di kota Madinah seorang tabi'in. Kemudian Abu Hazim bercerita kepada kami dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad sahabat, Sahalnya sahabat, abahnya juga sahabat. Makanya ulun at-taradinya mengucapkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena anak dan bapak dua-duanya sahabat. Dan Sahal adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sahal adalah akhir sahabat yang wafat di kota Madinah bahwa dia pernah ditanya, Sahal pernah ditanyakan seseorang, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah makan an Naki Naki itu adalah e, roti yang lembut yang prosesnya diayak beberapa kali sehingga menjadi lembut, bersih dan putih. Jadi kualitas roti yang paling bagus lah an naki ini. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memakan an naki Ya, jadi Sahal ditanya seseorang. Maksud anaki adalah al huwaro Nah, di sini al-huwari ini pian kasih dicoret ya. Bukan al-huwari tapi al huwaro al huwaro I-nya diganti a. Nah, adapun maksudnya al huwaro ini bukan perkataan sahabat. Ini ini adalah perkataan sirawi, bukan perkataan sahabat. Jadi kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang lain seperti Mukhtasar Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Syalbani, maka kalimat ya'nil huwara ini enggak ada karena dia bukan perkataan sahabat, tapi penafsiran dari salah seorang rawi di hadis ini. Jadi pian kasih garis bawah ini bukan perkataan sahabat sahal tetapi salah seorang rawi di hadis ini. Jadi an itu nama lainnya adalah Al-Huwara. Sahal menjawab, ya kan, jadikan beliau ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah makan an roti yang kualitasnya paling bagus? Kemudian Sahal menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat an sampai wafat. Maksudnya apa? Jawabannya kan seperti ini. Yang ditanyakan pernah makan enggak atau tidak? Tapi dijawab tidak pernah melihat itu kan maknanya lebih dalam ablag. Melihat saja tidak pernah apalagi mah makan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat anaki sampai beliau wafat. Jadi melihat saja nggak pernah bentuk roti yang paling bagus kualitasnya, yang prosesnya di apa disaring beberapa kali sehingga mengeluarkan roti yang lembut, kemudian putih dan bersih. Kemudian dia ditanya lagi, sahabat ini ditanya lagi, apakah kalian memiliki saringan tepung manakhil, saringan tepung untuk diayak tepung tadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah sehingga kan karena pertanyaan sebelumnya melihat saja roti anak ini kada pernah, kemudian yang bertanya ini bertanya lagi, apakah kalian memiliki manakhil alat untuk mengayak tepung? Sehingga kalau orang itu memiliki alat ini, maka akan menghasilkan roti yang bagus kualitasnya. Apakah kalian memiliki saringan tepung pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sahabat ini menjawab, kami tidak memiliki saringan atau ayakan tepung tadi. Jadi wajar saja karena di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu, ketika membuat roti bukan dengan alat yang khusus tidak sehingga menghasilkan kualitas roti yang biasa yang kasar. Kemudian ditanya lagi, apa yang kalian lakukan dengan gandum syair? Nah, bagaimana kalian bisa membuat syair roti yang kualitasnya sangat biasa tadi? Kemudian kata sahabat, kami meniupnya. Jadi cara menyaringnya dengan di ditiup karena tidak punya alat untuk menyaring sehingga mengeluarkan kualitas roti yang kasar yang biasa. Kami menjawab kami meniupnya ya, ditiup apa e, gandum itu ditiup kemudian yang tiupan ini kotoran ini akan akan terbang. Kemudian terbanglah serbuk-serbuk kecilnya, bukan dengan di diayak dengan alat. Ya sama kayak orang bahari, mungkin sebagian kita seperti itu. Kalau baras itu untuk apa menghilangkan kotoran-kotorannya, debu-debunya, batu-batunya dengan gandang nyiru kah? Jurang tuh ditampi, nah sehingga yang kotorannya yang batu-batunya keluar itu kan dengan alat ini kada kan dengan di ditiup berarti kalau nang barat kada kan kada pacangan terabang <laughs> kami meniupnya kata sahabat kemudian terbanglah serbuk-serbuk kecilnya yang kada bagusnya dari gandum tadi dan kami membuat adonan rotinya sehingga tatkala ditiup tadi serbuk-serbuknya terbang kemudian kami buat adonan rotinya bukan dengan alat yang khusus yaitu manakhil tadi. Sehingga kalau dengan alat khusus maka kualitasnya pun juga akan akan bagus. Kita baca majelisan Syekh Abdul Razak. Kan eh, orang ini bertanya kepada sahabat, apakah Rasul pernah memakan an naki? adalah tepung putih yang bersih atau murni atau bahasa Banjarnya ini tuh lanik kada bercampur dengan kotoran-kotoran yang lain. Itu namanya roti an yang kualitasnya paling paling lembut dan paling bagus. Tepung itu menjadi an Jadi an ini secara bahasa maknanya adalah bersih, as-safi. Kalau pian pernah umroh, jadi ada tulisan banyu nama mereknya as an Artinya apa secara bahasa? Bersih, murni. Artinya sudah disaring beberapa kali. Jadi roti itu namanya an Secara bahasa artinya apa? Bersih atau murni. Tepung itu menjadi naki jika disaring atau diayak beberapa kali. Dan mengayak roti itu pun juga dengan ah, alat sehingga menghasilkan kualitas yang paling bagus. Kemudian perkataan Sahal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat an naki Kata Syekh Abdul Razak, apalagi memakannya. Melihat saja tidak pernah apalagi memakannya. Nah, riwayat ini mirip dengan riwayat yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita baca, di dalam Sahih Al-Bukhari An Qatadah qala kunna na'ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa khabbazuhu qa'imun wa qala kulu fama a'lamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan ala hatta lahiqa billahi wala ra'a syatan samitan bi ainihi qattu. Jadi makna ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melihat roti yang bagus kualitasnya bersih dan murni. Ini semakna dengan terdapat di Sahih Bukhari. Kata tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ya. Termasuk murid senior dari Anas bin Malik dan beliau memiliki cacat ya, fisik yaitu tidak bisa melihat. Tetapi dengan kondisi seperti itu tidak menghalangnya beliau untuk menjadi ulama besar. ada bin Da'amah As-Sadusi. Jadi Masya Allah ya. Jadi ulama dulu itu walaupun mereka kualitas uh, apa ekonomi mereka biasa, terkadang ada cacat fisik mereka, tapi tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Karena yang menghalangi seseorang itu bukan masalah fisik, masalah ekonomi, tetapi tekad himmah aliyah. Jadi kadang mereka itu ya sangat sederhana hidupnya, tetapi tekad yang sangat kuat sehingga mereka menjadi ulama ulama besar. Nah, kata Qatadah bin Da'amah Sadusi, kami pernah mengunjungi guru kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu tukang pembuat rotinya sedang berdiri. Jadi beliau punya tukang pembuat roti. Kemudian Anas berkata, "Makanlah ini ada roti, makanlah. Aku tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat rogif. Rogif adalah sejenis roti yang halus dan lembut sampai beliau wafat. Ini diperkuat dengan perkataan Anas. Kata Anas bin Malik, makanlah roti ini. Aku tidak pernah mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat melihat saja kada pernah apalagi makan memakan roti rogif jenis roti yang halus, yang bagus, yang murni sampai beliau wa, wafat. Kemudian nah di sini terjemahnya ada yang terputus. Kan setelah itu wala roa syatan samilton bi ainihi kotu Jadi ini pilih pian beli, apa terjemahkan bahasa. Sampai hingga beliau wafat. Nah, seterusnya dan juga tidak pernah melihat ini pian tulis bahasa dan juga tidak pernah melihat dan juga tidak pernah melihat syaton samiton kambing yang tidak ada bulunya syaton samiton kambing yang tidak ada bulunya dengan matanya biainihi dengan matanya sama sekali dan juga tidak melihat kambing yang tidak ada bulunya dengan matanya sama sekali. Maksudnya apa? Roti pun Nabi tidak pernah melihat roti yang paling bagus jenis kualitasnya. Begitu pula dengan kambing yang pernah beliau makan. Rasulullah SAW tidak pernah memakan kambing yang kambing tersebut samit. Samit itu adalah kambing yang dimasak dengan banyu panas sehingga bulu-bulunya tercabutan, bersih. Nah, Nabi pun juga tidak pernah memakan ah, afwan melihat kambing dengan seperti itu ketika dimakan. Jadi kualitas kambing tersebut enak, gurih, renyah karena prosesnya dimasak dengan banyu panas sehingga bulu-bulunya tercabut. Nabi pun tidak pernah melihat apalagi memakan. Jadi roti seperti itu tidak pernah Kambing dengan kambing dengan seperti ini juga tidak tidak pernah. Nah, kemudian perkataan orang yang bertanya tadi, apakah kalian memiliki saringan tepung ayakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saringan ter, saringan tepung tersebut adalah alat untuk menyaring tepung sehingga menjadi bersih dan lembut. Jadi ada alat yang khusus ya, bukan dengan ditiup. Kemudian Perkataan orang yang bertanya tadi kita baca lagi, apa yang kalian lakukan dengan gandum syair? Kalian memiliki gandum syair. Prosesnya bagaimana? Kemudian, nah di sini kata Syekh Abdul Razak, penanya mengkhususkan syair, roti yang paling kualitasnya paling biasa dalam pertanyaannya karena syair terdiri dari beberapa bagian. Sehingga pasti ada prosesnya kalau membuat. Iya. Kalau kada dengan alat atau dengan sesuatu yang lain. Nah, tapi kata sahabat ini, kami meniupnya bukan dengan a, alat. Jika syair ini langsung dibuat adonan roti, maka memakannya susah. Kenapa? Karena kasar. Pasti ada prosesnya. Makanya ditanya lagi, bagaimana kalian membuat syair ini? Berbeda jika syair tersebut disaring atau diayak, maka memakannya lebih mudah kena lembut, kemudian dia ber bersih. Kemudian jawaban dari sahal ini, kami meniupnya. Caranya dengan di ditiup. Jadi menyaringnya dengan di ditiup. Subhanallah ya. Kemudian terbanglah serbuk-serbuk kecilnya. Jadi kotorannya ter, terbang dengan ditiup. Dan kami membuatnya adonan untuk roh roti. Setelah ditiup ya, kemudian terabangan yang kotoran-kotorannya kemudian dibikin adonan roh roti. Nah, kemudian riwayat ini ada juga semakna dengan riwayat yang yang lain. Disebutkan dalam kitab Al-Jami karya Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi punya beberapa kitab, di antara Syama'ilun Nabi dan Jami Tirmidzi. Jadi ada namanya Jami Tirmidzi. Nah, sebagian ulama mengatakan Sunan Tirmidzi. Tetapi makna yang tepat untuk jenis kitab beliau adalah bukan Sunan Tirmidzi tetapi Jami Tirmidzi. Kenapa disebut Jami' Tirmidzi? Karena kitab beliau itu mencakup seluruh permasalahan agama. Kalau sunan khusus mencakup masalah fi, fikih. Jadi bukan sunan Tirmidzi yang tepatnya, tapi adalah Jami' Tirmidzi. Jadi kutubus sitah ada enam. Satu sahih Bukhari. Nah, sahih Bukhari juga jenisnya adalah Jami' karena mengumpulkan semua permasalahan agama, bukan fokus pada masalah fikih. Kemudian Sahih Muslim juga jah, Jami. Kemudian yang ketiga apa? Sunan Nasa'i. Nah, Sunan Nasa'i itu bab-bab fikihnya apa sesuai dengan kitab-kitab fikih. Jadi babu taharah, babu shalah, babu tayamum, makanya dinamakan sunan karena dia bab fikih babnya apa dengan dengan bab fikih. Kemudian Sunan Abu Dawud sama. Kemudian baru Jami Tirmidzi. Bukan Sunan tetapi ja, Jami karena kitab beliau itu mencakup semua permasalahan agama, bukan khusus masalah fi, fikih. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir apa? Siapa? Ibnu Majah. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, eh, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada enam kutub sitah. Nah, di dalam Jami' Tirmizi, bukan Syama'ilun Nabi ini, kata sahabat, "Kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara, thumma nurathihi fanajinuhu." Kata sahabat Sahal ada tambahan, "Kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara, thumma nurathihi fanajinuhu." Kami meniupnya, kemudian terbanglah serbuk-serbuk kecilnya. Kemudian kami melembutkannya. Nanti disebutkan cara melembutkan adonan tadi. Kemudian membuatnya menjadi adonan. Nah, kemudian kan disebutkan setelah ditiup terbangan kotoran-kotorannya, kemudian kami melembutkannya. Cara melembutkannya adalah menuangkan air padanya sehingga menjadi lembut. Jadi prosesnya bukan dengan diayak ya, sehingga menjadi apa? menjadi bagus, murni, kemudian bersih kada, tetapi cuma di, ditiup. Setelah ditiup baru dicampur dengan banyu sehingga menjadi lem, lembut. Nah. Jadi di hadis ini subhanallah kita bisa lihat bagaimana sederhananya cara sahabat membuat roti. Dan hal seperti ini tidak membuat mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga beliau. Walaupun dengan kondisi demikian mereka menjadi ahli ibadah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, sangat jauh lebih bagus kondisi kita sekarang. Kan bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan melihat orang yang lebih kondisinya lebih di bawah kita. Maka kita pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pian misalnya cuma ke sini ke Masjid Imam cuma bersepeda, lihat ya ada orang yang cuma berjalan kaki. Ada orang yang pakai eh, sepeda motor misalnya. Ternyata ada orang yang kesini pakai sepeda saja. Kita melihat demikian maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cara kita bisa bersyukur kepada Allah. Kemudian hadis yang berikutnya dan hadis ini uh, sahih juga diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi sendiri di kitab Jami beliau. Kemudian lanjut ke hadis 146. Qala al-Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala haddatsani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Ma akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur sukur rajatin wala khubizalahu muraqqaqun qala faqultu Qatadah Fa'ala makanu ya'kulun qala ala hadhihi sufar. Qala Muhammad bin Bashar Yunus Yunus hadha alladhi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Imam Tirmidhi berkata, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia mengatakan, Mu'ad bin Hisham bercerita kepada kami, dia mengatakan, ayahku bercerita kepadaku. Berarti Mu'ad bin Hisham mengambil dari Hisham yaitu abahnya sen sendiri. Nah, berarti termasuk keindahan sanat ini adalah seorang rawi mengambil hadis dari abahnya bukan kepada yang lain. Kemudian dari Yunus dari tabi'in Qatadah bin Dam as dari guru beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan dengan khiwan. Khiwan itu adalah semacam seperti ini ya, atau bahasa langsungnya adalah meja makan. Nabi tidak pernah makan dengan khiwan yaitu sejenis meja makan dan sukur rajah. Sukur rajah itu adalah wadah yang kecil atau piring yang kecil dibuat makanan kemudian ada lauknya. Jadi Nabi tidak pernah makan dengan meja makan dan piring yang kecil. Dan juga roti beliau tidak dilembutkan yaitu syair namanya ya, kasar dan tidak dilembutkan. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Qatadah, mereka makan dengan apa?" Wahai tabi'in. Dia menjawab dengan sufar. Nanti disebutkan sufar itu apa. Kemudian guru beliau guru Imam Tirmizi Muhammad bin Bashar berkata, "Yunus yang meriwayatkan hadis ini dari Qatadah adalah Yunus al-Iskaf, bukan Yunus yang lain." Karena nama Yunus itu banyak ya. Tetapi dijelaskan oleh gurunya Imam Tirmidzi, Yunus di sini adalah Yunus al-Iskaf, bukan Yunus yang lain. Kita baca. Perkataan Anas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak makan dengan menggunakan khiwan. Khiwan adalah sesuatu yang tinggi untuk diletakkan makanan di atasnya. Ini pian coret bukan menyimpan. Jadi bahasa di kitab ini, ini terjemah ini sangat penting ya. Jadi bukan untuk menyimpan tapi diletakkan. Menyimpan pian coret ganti diletakkan, bukan menyimpan. Karena di sini di teks Arabnya syai'un murtafaun yudau alaihi ta'am. Sesuatu yang tinggi yang diletakkan di atasnya makanan. Di sini terjemahnya apa? Menyimpan pian coret ganti diletakkan. Untuk diletakkan makanan di atasnya. Qad yusna'u minal khashab au nahwihi. Dan terkadang khiwan ini atau meja makan ini dibuat dari kayu atau yang lain. Ya bisa kayu, bisa benda yang lain seperti aluminium ataupun yang lainnya. Kemudian dan juga Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak memakan dengan sukur rajah. Apa sukur rajah? Jadi kalau kita melihat kepada e, bahasa Arab, Sukur Rojah ini adalah bahasa Persia. Bahasa Persia yang diarabkan. Logatu Farisin Arabiyin ya. Jadi bahasa Persia yang diarabkan. Jadi ada bahasa-bahasa Persia yang menjadi bahasa Arab. Seperti kalimat ini sukur rojah. Seperti dibaj. Dibaj itu adalah eh, baju sutra atau sutra ulun lupa. Dibaj itu kalau nggak salah baju sutra. Itu juga adalah bahasa Persia, kemudian di bahasa Arab kan Jadi seperti itu bahasa Arab ya. Kadang dari bahasa Inggris. Seperti mesin bahasa Inggrisnya apa mesin? Mesin ya, bukan mesin. Ma apa? Mesin. Itu bahasa Inggris. di Diarabkan menjadi makinah. Makinatun. Itu juga bahasa Inggris kemudian di diarabkan. Nah, sukur rojah adalah piring atau wadah kecil untuk makan makanan dengan sedikit lauk pauk atau sinisnya. Jadi anggaplah seperti ini halus. Kemudian di, di antak roti, kemudian ada lauknya, entah itu madu kah atau mentega kah atau yang lain. Jadi piring ha, halus. Nabi tidak pernah memakai untuk makan meja makan atau piring yang halus. Nanti disebutkan alasannya. Kemudian perkataan Anas yang lain dan juga roti beliau tidak dilembutkan ini seperti riwayat yang sebelumnya yaitu jenis roti beliau adalah kasar, syair bukan lembut. Perkataan Qatadah, nah, jadi Nabi makai apa kalau makan? Dengan sufar ini. Sufar adalah sepotong kulit yang dihamparkan dan piring-piring makanan diletakkan di atasnya. Jadi kalau makan seperti ini ada sufarnya. Sufar itu bentuk jamak. Mufradnya sufrah. Sufrah. Kalau pian pernah umroh dan hari Kamis atau hari Senin di Masjid Nabawi itu dihamparkan plastik kurma dan anak di situ, kemudian apa? E, lab, halib atau laban. Itu susu yang masam itu yogurt dan sejenisnya. Nah, plastik itu namanya orang menyebut sufroh. Jamaknya sufar. Jadi plastik atau wadah atau kulit yang dihamparkan, kemudian kita makan di atas makanan tadi. Tapi sufroh di zaman Nabi terbuat dari kulit. Jadi kalau makan gugur nasinya, kau dimakan lagi. Kada di atas tanah langsung kada, namun gugur rigat. Ya, jadi dengan sufroh tadi. Sufar adalah sepotong kulit yang dihamparkan kemudian ditaruh di atasnya piring-piring atau makanan. Nah, petunjuk Nabi dalam masalah ini, artinya petunjuk Nabi dalam masalah menggunakan media tatkala makan. Juga dalam masalah-masalah lainnya adalah sederhana pertengahan. Maksudnya apa? Antara makan di atas tanah langsung, artinya Nabi tidak mungkin makan langsung di atas tanah, ada lapiknya dan makas dan makan di atas khiwan atau meja. Nabi pertengahan, tidak langsung makan di atas tanah. isinya tanah, langsung makan ada piring langsung kita makan kada. Karena kalau jatuh otomatis ke ke tanah. Ada lapiknya, ada apa namanya? Ada plastiknya kah atau kulitnya, ada alasnya, iya. Kemudian Nabi juga tidak makan di atas meja, tetapi pertengahan antara meja dan tanah yaitu tanahnya dikasih alas. Jika makan langsung atau duduk di atas tanah, maka jika ada makanan yang jatuh, makanan itu langsung terkena kotoran ta tanah. Kadang mungkin juga. Sedangkan makan di atas hewan atau meja makan, kenapa beliau tidak mau? Maka itu menunjukkan kemewahan. Jadi kata Syekh Abdul Razak itu menunjukkan orang-orang yang mewah, orang-orang yang hidupnya kaya. Sedangkan nanti disebutkan Hukum asalnya apa? Ya, makan di atas meja. Sedangkan makan di atas sufar atau sufrah atau alas tadi, entah dengan kulit atau plastik, maka itu adalah duduk sederhana atau duduknya orang tawa tawadu di bawah bukan di di atas. Tetapi nah, ini di sini diterjemahkan dengan tetapi. Padahal bahasa di sini adalah wa. Wa itu artinya dan bukan tetap tetapi. Ya, pian coret lagi, ganti tetapi dengan dan. Dan, nah, berarti duduk dengan sufroh tadi, di bawah tadi, itu menunjukkan si, eh, apa duduknya orang tawadu. Kemudian, bisa menjaga makanan dari kotoran ketika makanan tersebut ya jatuh. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan di atas sufroh kulit tadi atau alas karena itu adalah duduknya orang yang tawadu. Kemudian yang kedua, agar makanan kalau jatuh, jatuh ke atas alas sehingga bisa kita makan lagi. Sehingga tidak mubazir. Kemudian nah ini Syekh Abdul Razak menjelaskan hukum asal makan dengan meja makan. Makan di atas khiwan atau meja makan hukumnya adalah boh, boleh-boleh saja. Tidak ada lara, larangan. Karena ini bukan masalah ibadah ya, kebiasaan makan maka ada ada dalil yang tegas mengharamkan demikian. Maka hukumnya adalah asalnya adalah boleh-boleh saja. Bukan haram. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu ketika makan. Nah, makan beliau juga tawadhu dan dalam semua urusan. Di depan di hadis yang sebelumnya sudah disebutkan perkataan Qatadah kami pernah mengunjungi Anas bin Malik. Apa yang menunjukkan hukumnya adalah boleh, asalnya adalah boleh makan dengan meja makan. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya ketika Kota Qatadah berkunjung kepada gurunya Anas bin Malik, kata Kota Qatadah, kami pernah mengunjungi Anas bin Malik. Saat itu tukang pembuat rotinya sedang berdiri dan khiwannya, meja makannya diletakkan atau sudah di, disiapkan. Nah, berarti boh, boleh. Karena sahabat juga pernah demikian. Maksudnya Anas memiliki tempat yang tinggi untuk meletakkan makanan. Di sini menyimpan baik pian coret ganti meletakkan. Karena bukan menyimpan, tapi untuk diletakkan makanan di atas, di atasnya. Sedangkan Anas adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, berarti boleh-boleh sah saja. Ya hadis ini di, sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi sendiri di kitab yang lain yaitu Jami At-Tirmizi. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas uh, meja makan. Karena kalau kita duduk di bawah dengan sufrah, jadi makan dengan duduk di bawah bukan di atas itu menunjukkan sifat tawadhu. Kemudian juga makan dengan sufrah, kalau jatuh tidak kotor, kemudian kita bisa makan lagi. Nah, kemudian syukur rujah. Nah, tidak disebutkan di sini Syekh Abdul Razak tidak menyebutkan kenapa Nabi tidak makan di dengan memakai piring yang halus. Nah, ulun bacakan di Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar berkata, "Syekh kami, guru kami, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dengan memakai piring yang halus ya. Ada beberapa kemungkinan. Imma likauniha lam takun tusna indahum idzaka. Yang pertama bisa jadi karena Model piring seperti itu tidak pernah dibikin di masa Rasulullah SAW sehingga Nabi tidak pernah makan dengan piring tersebut. Kemudian itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, au istisgharan laha anna adatahum al-ijtima' alal akli. Kemungkinan yang per, yang kedua, karena kenapa Nabi tidak makan? Karena merasa kecil dengan piring tadi. Kan kebiasaan Nabi kalau makan bersama para sahabat, berkumpul dengan para sahabat. Kalau dengan halus ini rasa kayak apa kayak itu nah, berkumpul banyak tapi piringnya halus. Ya, jadi intinya adalah istisgharan, merasa kecil, menganggap kecil dengan bentuknya tadi. Karena kebiasaan Nabi itu makan bersama para para sahabat. Jadi kurang cocok kalau yang dihidangkan adalah piring yang yang kecil. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga, walam yakunu ghaliban yashba'un falam yakun Nah, tulisannya kurang jelas ulun menulis. Falam yakun lahum hajatun bilhadmi. Jadi alasan yang ketiga adalah dikarenakan piring itu disiapkan supaya mudah untuk memamah. Memamah itu bahasa Indonesianya apa? Mengunyah. Karena halus, jadi kalau dimakan mudah untuk di, dikunyah. Nah, sedangkan sahabat kebanyakan mereka kalau makan dengan itu tidak merasa kenyang. Jadi tidak perlu untuk memakan apa menggunakan piring halus ta, tadi. Ya dikarenakan fungsi dari piring halus tadi karena fungsinya adalah supaya kita memakan dengan mudah dikunyah karena jumlahnya sedih sedikit. Kemudian walam yakunu ghaliban yashba'un kebiasaan para sahabat kalau makan dengan piring tadi tidak ke kenyang. Sehingga tidak perlu dengan makan piring piring tadi. Terakhir satu. Kemudian yang ketiga afwan, Nabi juga tidak makan roti yang dilembutkan, yang halus tidak. Berarti eh, yang itu apa? Rotinya adalah kasar ya. Itu juga sama dengan riwayat sebelumnya. Hadis yang terakhir ya 148. Berkata Imam Tirmidzi, Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Abbad ibnu Abbad al-Mulah al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruqin qala Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu nah di kitab pian bakitu nah pian coret lagi barisnya fathah illa bakaitu bukan bakitu. Bakaitu. Itu fiilnya baka ya beki. Kalau pian pernah belajar eh, sorof, maka barisnya adalah fathah bukan kasrah. Baka bukan baki. Baka bakaya bakau, bakat bakata bakaina, bakaita bakaituma, bakaitum, bakaiti bakaituma, bakaitunna, bakaitu bakaina. Bukan baki itu tapi bakaitu. Qala qultu lima qalat azkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin walah min marrataini fi yaumin. Berkata Imam Tirmidzi. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami dia mengatakan Abbad bin Abbad al-Muhallabi bercerita kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Masruq Asyabbi itu kunyah. Nama asli beliau Amir bin Syarahil. Asyabbi itu bukan kunyah, lakop gelar. Nama asli beliau Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. Dari tabi'in Masruq. Masruq secara bahasa artinya apa Masruq? Yang dicuri atau yang diculik. Kenapa beliau dinama, ulama ini dinamakan Masruq? Karena lagi halus, pernah diculik orang. Kemudian ketemu, dinamakanlah mas masruk. Yang diculik. Kalau benda mati kan duit. Masruk artinya yang dicuri. Kalau manusia atau binatang yang di, diculik. Kenapa beliau dinamakan masruk? Karena ketika lagi halus, pernah hilang, kemudian ketemu, keluarganya menamakan dengan masruk, yang dicuri atau yang diculik. Dia berkata, Aku pernah menemui Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia pun menyuguhiku makanan dan dia berkata, kemudian ketika tabiin ini apa? E, menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian eh, Aisyah menyiapkan makanan untuk masruk ini. Dan dia berkata, dia di sini Aisyah ya, dan dia Aisyah berkata, aku tidak pernah makan sampai kenyang, kata Aisyah. Jika aku mau menangis, maka aku akan menangis. Ketika menyuguhi makanan, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Jika aku hendak menangis, maka aku bisa menangis sekarang, kata Aisyah. Kemudian kata Masruk ini, kenapa mengatakan demikian? Kemudian Aisyah menjawab, dia menjawab di sini Aisyah. Aisyah menjawab, aku mengenang keadaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Demi Allah kata Aisyah. Nah, di sini keluarga Pak Ai pian coret karena tidak ada kata keluarga. Yang beliau ceritakan itu adalah Rasulullahnya bukan keluarga Rasulullah. Pian coret. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah kenyang karena makan roti atau daging sebanyak dua kali dalam sehari. Keingatan Nabi pernah kalau makan itu kada sampai kenyangnya dua hari. Nah, hendak kalau saya bisa nangis, bisa nangis sekarang kata Aisyah. Jadi mengenang Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq. Kemudian <clears throat> Masruq lahir pada saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, jadi bukan sahabat. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia bukan sahabat. Walaupun dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia termasuk tabi'in, bukan sahabat. Syaratnya harus bertemu dulu. Ya kalau tidak bertemu maka dia bukan sahabat. Masruk lahir pada Rasul pada saat Rasulullah SAW masih hidup, akan tetapi dia tinggal di Kufah di kota Irak sehingga tidak bertemu dengan nabi yang berada di kota Madinah. Nah, sehingga dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tinggal di saat Nabi juga hidup, maka kalau tidak bertemu maka bukan sah sahabat. Ia adalah seorang imam dan termasuk tabi'in terkemuka yaitu Masruq. Ada yang mengatakan, nah, dia diberi nama Masruq yang diculik artinya karena dia pernah diculik saat masih kecil. Kemudian ketemu keluarganya, kemudian keluarganya menemukannya kembali, kemudian dinamakan Mas Masruq yang diculik ya. Kemudian perkataan Aisyah, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Jika aku mau nangis, maka aku akan nangis. Maksudnya adalah ketika aku makan makanan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ketika aku kenyang, jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian beliau makan dan kenyang, maka aku mengenang kehidupan yang aku jalani bersama beliau dengan kondisi sedikit makanan. Jadi ingat laki dulu makan ya dengan porsi yang sedikit. Dan beliau wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang dari roti dan daging sebanyak dua kali dalam sehari. Maksudnya tidak pernah makan roti daging dua kali dalam sehari. Tetapi hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Di antara Syaikhul Abdul sendiri beliau mengatakan hadis ini adalah lemah Kemudian Syalbani juga mengatakan hadis ini adalah lemah. Ya. Tanggunglah dua butir lagi habis. Nah, ini juga hadisnya sama dengan makna sebelumnya ya. Kita bacakan gini. Seminggu sekali Jepang. Hadis yang 149. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq Qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Uh, Imam Imam Tirmizi berkata, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Daud bercerita kepada kami. Abu Daud di sini bukan Abu Daud penulis Sunan Abu Daud bukan. Abu Daud di sini adalah Abu Daud At-Toyalisi. At-Toyalisi yang nama asli beliau adalah Sulaiman bin Daud At-Toyalisi. Bukan Sunan, bukan Abu Daud penulis Sunan Abu Daud bukan. Tetapi Abu Daud At-Toyalisi nama asli beliau Sulaiman bin Daud. Dan beliau juga punya kitab hadis namanya Musnad At-Toyalisi. Kalau Abu Daud As-Sijistani punya kitab Sunan Abu Daud itu As-Sijistani. Ini At-Toyalisi punya kitab Musnad namanya Musnad At-Toyalisi. Beliau mengatakan, Syu'bah bercerita kepada kami, Syu'bah bin Hajjaj, Amirul muminin fil hadis. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini juga bukan nama asli, kunyah. Nama asli beliau Amar bin Abdullah. Abu Ishaq As-Sabi'i nama aslinya adalah Amar bin Abdullah. Dia berkata, Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Yazid bercerita dari Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Rasulullah tidak pernah kenyang karena makan roti syair roti syair yang kualitas paling rendah selama dua hari berturut-turut sampai beliau mening meninggal. Ini juga sama dengan hadis sebelumnya. Nah, kemudian di sanat ini ada beberapa lataif atau eh, keindahan ya. Kindahan sanad yang pertama, kalau kita perhatikan, hadis ini dari diambil oleh Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Yazid dari Aswad bin Yazid. Abu Ishaq, Abdurrahman bin Yazid dan Aswad bin Yazid tiga-tiganya adalah tabi'in. Tiga-tiganya adalah tabi'in. Jadi tabi'in mengambil hadis dari tabi'in yang lain, tabi'in ini juga mengambil hadis dari tabi'in yang lain termasuk keindahan sanad. Tiga tabiin meriwayatkan hadis ini. Tabiin mengambil dari tabiin yang kedua, kemudian tabiin yang yang ketiga. Kemudian keindahan sanad yang kedua, Abdurrahman bin Yazid ini saudaranya Aswad bin Yazid. Seorang rawi mengambil hadis ini dari saudara kandungnya sendiri. Itu juga termasuk keindahan keindahan sanad. Adapun makna hadis ini sama dengan sebelumnya. Bahwasanya rasulullah saw tidak pernah kenyang Sekalipun rotinya kualitasnya biasa selama dua hari berturut-turut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah di sini Aswad bin Yazid, seorang tabi'in yang mengambil hadis ini dari Aisyah, dia adalah mukhadram. Mukhadram. Apa maksud dari mukhadram? Jadi ya, Aswad bin Yazid adalah seorang mukhadram. Apa yang dimaksud dengan mukhadram? Jadi rawi ini adalah dia menemui masa jahiliyah dan Islam. Tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Padahal ketika jahiliyah hidup, kemudian masuk Islam, ada nabi tapi tidak pernah bertemu. Jadi istilahnya adalah mukhadram. Mim, kha, bo, ro dan mim mukhadram. Itu seorang tabi'in yang hidup di masa jahiliyah Hidup di masa Islam Rasul ada tapi tidak pernah ber, bertemu dan dia termasuk golongan tabi'in, bukan sahabat. Istilahnya adalah mukhadram. Kemudian hadis yang terakhir 150. Berkata Imam Tirmizi, Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Abdullah bin Umar Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris an Sa'id ibni Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ma'akala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Imam Tirmizi berkata, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Amr Abu Ma'mar bercerita kepada kami, Abdul Warith bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dengan khiwan atau meja makan. Tetapi bukan haram, hukumnya bah, boleh saja. Ini kalau kita amalkan kalau di rumah ya, maka kalau bisa tanpa dengan meja meja makan. Pian makan, misalnya semen kah, kayu kah, kasih alas, kasih alas kan ada tikar, tikar purun kah, tikar plastik kah, kasih di atasnya. Jadi amun gugur makanan kadari ligat. Ini juga kebiasaan Rasul, ada sufrohnya, ada sufrohnya. Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan hewan. Beliau juga tidak makan roti yang dilembutkan Yang paling bagus kualitasnya Sampai beliau mening meninggal Penjelasan hadis ini sudah disampaikan sebelumnya Wallahu a'lam bisawab. Jadi selesai kita tentang hadis-hadis yang berkaitan jenis roti Rasulullah Shallallahu Yang kita simpulkan beberapa macam. Satu, Rasulullah Shallallahu makan roti kualitasnya yang paling biasa. Kenapa sebabnya? Karena di masa beliau dan para sahabat tidak ada ah, alat untuk mengayak makanan, manakil. Caranya dengan di ditiup. Kemudian walaupun beliau makan dengan kualitas roti seperti itu tidak pernah kenyang selama dua hari berturut-turut. Artinya kada banyak, kadang kalau disimpan untuk besok kada kau Kemudian juga faedah yang berikutnya Rasul tidak makan dengan meja makan. Ya karena meja makan kalau makan di atas meja itu menunjukkan kemewahan ya. Dan Rasul tawassut pertengahan dalam masalah apapun termasuk masalah makanan. Maka beliau tidak makan di atas langsung lantai atau tanah atau di atas meja tetapi di atas tanah kemudian dikasih alas. Kemudian Rasul juga tidak makan dengan sukur rajah. Itu adalah bahasa Persia yang diarabkan. Sukur rajah maksudnya adalah piring halus ya, yang di atasnya makanan kemudian ada lauknya. Alasannya tadi karena bisa kemungkinan adalah di zaman di masa itu sahabat tidak membuat piring tadi atau tidak membuat kenyang kalau dimakan atau juga kebiasaan Nabi makan bersama-sama sehingga kalau dihidangkan yang halus ini rasa kurang rasa kelihatannya kurang kurang elok lah. Jadi dengan dengan sufrah tadi. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan roti Rasulullah SAW. Jadi masalah makanan rotinya dijelaskan di kitab di kitab ini. Nah, kemudian bab yang berikutnya tentang lauk pauknya Rasulullah ketika makan. Apa lauk sidin? Pian tahu di sini. Makanya dengan kita membaca seperti ini, hadis-hadis berkaitan dengan makannya Rasul, rotinya, lauk pauknya, pasti kita akan sangat bersyukur ketika membandingkan dengan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bersyukur pak. Subhanallah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi